Mengikuti makmum mengikuti takbiratul ihramnya imam. Maka yang jelas makmum tidak boleh mendahului imam. Ini jelas ya, ya. Makmum tidak boleh mendahului imam. Kalau mendahului sekali haram, mendahului dua kali batal. Jadi kalau sekali doang makmum mendahului imam haram, dua kali makmum mendahului imam batal sholatnya. Itu itu apa namanya? Pada dasarnya seperti itu. <coughs> Kalau barang-barang imam sama makmum bergerak bareng, maka hukumnya makruh. Misalnya dia sama-sama sujud, dari tidak langsung sujud bareng gitu, makruh. Tapi kalau misalnya pas bareng, duluan makmum nyentuh daripada imam, maka sekali haram. Lalu duduk antara dua sujud, makmum duluan yang duduk, baru imam batal sholat dia. Haram bahkan disebutkan dalam hadis orang-orang yang suka mendalu imam ini, maaf nanti di akhirat wajahnya Allah ubah menjadi babi. Seperti babi nanti. Khidzir. Itu wajah orang yang sholatnya suka mendahului imam. Maka sunnahnya ketika misalkan imam sujud mau bangun ke rakaat kedua, itu takbirnya itu harus panjang. Dari sujud Allah, begitu dia tegak berdiri langsung bar, sunnahnya begitu. Allahu Akbar. Jadi ketika dia bangun Allah, ketika dia berdiri tegap, bar sampai. Itu sunnahnya seperti itu. Nanti disebutkan di sunnah-sunnah solat. Kita kan sekarang masih ngaji rukun solat. Maka dan sunnahnya, <coughs> makmum bergerak kapan? Ketika imam sudah selesai takbirnya. Jadi ketika imam sudah bar, baru makmum berdiri. Memang sunnah dari awal solat sampai akhir itu makmum bergerak setelah imam selesai mengucapkan kalimat. Jadi kalau niat takbiratul ihram Allahu Akbar, ketika setelah bayar bar baru kita takbiratul ihram. Begitu juga jawab amin. Kapan? Ketika imam selesai Fatihah. Waladhdallin. Amin. Jangan masih linda amin udah belakang. Ketika ruku juga selesai imam baru ruku baru kita gerak. Jangan masih Allah kita gerak juga. Itu sholat ngebut. Sami Allahu liman hamidah itidal. Sami Allahu liman hamidah. Jadi pas dia tegak, pas kalimat hamidah, maka ketika kalimat hamidah diucapkan oleh imam, kita harus berdiri, berdiri. Sunnahnya seperti itu. Kenapa? Karena ketika imam mengucapkan sami Allah, ketika kita juga harus berdiri, takutnya kita mendahului imam. Takutnya kita mendahului imam, maka hukumnya ha? haram. Jadi ketika sudah hamidah, baru kita bangun. Sami Allahu liman hamidah. Begitu juga sujud, Allahu akbar. Jadi sampai sujud bar, kita pun langsung ikut. Tapi kadang ada imam, <coughs> mungkin dia nggak pagi. Jadi dia bangun dari sujud ke rakaat kedua, Allahu Akbar. Kita kira bar berdiri, upah masih bergerak. Ya kan? Ada kan begini, Allah Akbar. Begitu kita, loh imamnya masih masih proses mau berdiri. Padahal sebenarnya bar itu sudah ketika berdiri. berdiri. Ya salah. walaupun imam seperti itu ya kalau mendahului imam haram dua kali batal. Maka disunahkan, dianjurkan itu yang jadi imam itu yang ngerti sholat. Jangan mentang-mentang jenggotnya panjang pakai gamis, jangan. Harus yang imam itu yang ngerti sholat. Disunahkan yang menjadi imam itu yang ngerti sholat, walaupun dia suaranya nggak bagus. Karena kadang orang mendahulukan yang suaranya bagus, suaranya bagus tapi nggak ngerti sholat, rukun sholat nggak tahu, yang membatalkan sholat tidak tahu, sunnah sholat sholat tidak tahu. Yang penting dia Suaranya merdu aja. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Uh, kayak suara Imam Mekah. Imam, Imam. Wah, padahal dia nggak ngerti agama. Gimana bisa sah sholatnya kalau imamnya nggak ngerti? Majukan yang ngerti agama. Walaupun, tapi suaranya jelek, zat. Kita sholatnya yang penting sah. Kalau kepengen suara merdu-merdu, bukan pas sholat. Pas apa? Kiratul Quran, tadarus, tilawah. Tapi memang dianjurkan yang alim, fagi, ngerti sholat, suara mer, merdu. Nanti disebutkan dalam kitab ini. 17 syarat menjadi imam. Ada syaratnya. Tidak mesti asal-asalan saja. Ya kan? Bahkan disebutkan syarat terakhir. Yang terakhir disebutkan apa? Harus ganteng wajahnya. Sebutkan nih. An yakuna hasanul wajih. Eh, mana ini? Bab di sini nanti kan kita sampai nah, bab syarat berjamaah. Oh, sunnah-sunnah salat nih banyak. Mubtilat salat, sujud sahwi, oh, sujud tilawah, sujud syukur, salat nafilah, mana dia? Salatul jamaah nih. Mana dia? Nah, ini sebutkan. Sini. punah hasanal wajih. Harus wajahnya ganteng, tapi itu syarat terakhir. Kalau misalkan ada dua imam sama-sama dari satu sampai 16 ada semuanya. Yang satu buka jelek, yang satu buka ganteng. Nah ini majukan yang ganteng dulu. 17 syarat menjadi i, imam. Jadi itu sunnahnya seperti itu. Jadi kalau mendahului sekali belum batal haram, tapi kalau sudah dua kali mendahului imam maka sholatnya batal mutlak. Karena enggak masuk makmum mendahului imam. Kan kadang sholat itu bareng-bareng itu ya gimana sholatnya? Kita sujud dia ya sujud bareng juga. Kita Allah dia Allah juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu bukan jamaah namanya. Jamaah itu imam dulu baru makmum. Wallahu taala alam bisawab.